Mitra bisnis, sepertinya ada yang salah dengan formula pemerintah dalam menetapkan upah minimum, sehingga yang terus terjadi adalah demo-demo buruh yang merugikan, seperti yang terakhir, penyegelan kantor Apindo Tangerang, juga pemblokiran gerbang tol yang melumpuhkan lalu lintas. Pemerintah harus segera mencari solusi agar kejadian ini tidak menjadi rutinitas tahunan yang merugikan semua pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Iya, saya melihat begini. Ini mesti sebenarnya ada tripartit ya. Antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Ini harus dijalankan secara maksimal. Jadi mesti ada antisipasi lah sebenarnya ini sudah cukup lama gitu loh. Kalau berburu-buru pada mau naikin katakan salary dan sebagainya itu kan mestinya ada semacam antisipasi apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin pendekatannya yang saya harapkan lebih intensif daripada misalnya katakan kejadian yang sudah terjadi hal ini. Gitu. Kalau sudah terjadi ya memang susah. Baiknya diusulkan pemerintah lebih proaktif terhadap mungkin gejala-gejala yang kata akan timbul gejolak gitu loh. Memang dua belah pihak harus diketemukan karena jangan sampai dipolitisir. Biasanya kalau demo itu sudah dijalankan, umumnya kan mereka mengharapkan sesuatu supaya pemerintah mendorong menekan pengusaha. Nah, pengusaha juga bisa melihat kalau pengusaha ditekan, kuncinya dia kan punya kemampuan terbatas, maksimal gitu loh. Memang nggak mampu bagaimana? Way outnya nya win-win solusinya apa? Nah, itulah makanya pemerintah harus benar-benar fair, sehingga apa yang dilakukan oleh pekerja maupun pengusaha ini harus saling mengisi. Kalau pengusaha yang nggak mampu, way outnya apa? Gitu loh. Nah ini jangan sampai timbulnya demo itu menekan pemerintah sehingga endingnya pengusaha yang ditekan. Jadi berarti mesti ada sedikitnya pengertian di dua belah pihak. Kalaupun ada kenaikan, itu dilihat dari kemampuan pengusaha gitu loh. Nah, nah dalam hal ini kalau memang sudah mulai anarkis berarti kan terus terang aja mengganggu katakan kemerdekaan daripada setiap orang yang ada dong. Dalam hal ini memang pemerintah harus tegas bahwa yang sudah anarkis ini harus dijelaskan bahwa itu tidak boleh gitu loh. Nah inilah mulainya ketegasan pemerintah dibutuhkan. Jangan terus terang aja lalu menerima apa yang diminta oleh pendemo. Mungkin pendemo itu juga berpolitik juga gitu loh. Nah mudah-mudahan kita melihat ke depannya para pengusaha harus benar-benar sadar bahwa juga para pekerjanya bahwa semua ini kepentingan untuk jangka panjangnya sehingga kesinambungan kerja antara pengusaha pekerja ini terus bisa berkelanjutan. Aset daripada para pengusaha itu kan dari, dari buruh juga. Kalau buruhnya itu terus terang aja ngawur, demo dan sebagainya kan juga merugikan perusahaan juga. Nah, bagaimana perusahaan bisa membiayai kalau pada demo dan sebagainya? Apalagi mogok. Kalau mogok itu berarti kan dua belah rugi. Pengusahanya juga rugi, tidak bisa mendapatkan dananya untuk membiayai si pendemo itu atau pekerjanya itu. Dan dua-duanya kan rugi. Nah di sinilah mestinya ada saling pengertian, jangan memikirkan akuismenya, tapi saling memikirkan kepentingan untuk nasionalnya toh. Jadi untuk kedua belah pihaknya. Nah ini mungkin para pendemo ini perlu diajak bicara, dijelaskan dari pemerintah untuk bisa menekankan bahwa pentingnya kerjasama antara pengusaha dengan pekerja. Pemerintah harus benar-benar tegas dan benar-benar bisa mewadahi di dua belah pihak pekerja itu mudah lah. Kalau memang memang dia itu bisa dijelaskan, dia ngertiin situasi perusahaan, pasti dia mengerti. Jadi mungkin SPSB-nya ini perlu diajak bicara sebelum terjadi pemogokan. Nah, pemogokan biasanya itu juga pengaruh dari luar atau mungkin dari beberapa oknum-oknum yang nakal itu. Nah, kekuatan di dalam pengusaha inilah yang di dalam kebersamaan dengan para pekerja ini supaya tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, kalau mereka itu saling mengerti dan tahu keterbatasan para pengusaha punya kemampuan, saya yakin pekerja pun juga manusia dan tahu dong apa kemampuan para pekerja itu maupun para pengusaha gitu. Demikian Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sayerang. Saya Wendy Lim.